hadis yang disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu di antara hadis yang menunjukkan akan dasar-dasar Islam. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an yang telah kita bahas di awal pembahasan kita dalam pembahasan kitab ini yaitu tatkala Nabi SAW bersabda innamal a'malu niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis tentang masalah niat ini merupakan timbangan amal batin. Timbangan untuk amal batin. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna huwa rad." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak memiliki dasar perintah dari kami, maka amalnya tertolak. Hadis Aisyah ini merupakan timbangan untuk amal zahir yang dengannya apabila seorang muslim melaksanakan ibadah melaksanakan satu amal dengan niat ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah taala dan ia sesuaikan amal tersebut dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka amalnya insyaallah diterima di sisi Allah taala namun jika seandainya tidak terpenuhi salah satu di antara kedua syarat diterimanya ibadah ini dalam ibadah seorang mukmin, mungkin dia ikhlas tapi ia melakukan satu amal yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah atau ia mengamalkan satu amal ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah akan tapi ia tidak ikhlas atau mungkin malah kedua-duanya tidak ada maka amalnya tertolak di sisi Allah Taala di mana Allah Tabaraka taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi di akhir ayat di akhir surat Al-Kahfi bi'ibadati ahada. Dalam ayat tersebut Allah Tabaraka taala menegaskan barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya kelak pada hari akhirat. Allah mengatakan falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Beramal dengan amal yang saleh. Dan amal yang saleh sebagaimana kita nukil dari tafsir Al-Hafidz Ibnu pada pembahasan kita yang lalu, amal yang saleh adalah amal yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang saleh adalah amal yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Amal yang baik adalah amal yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ini syarat yang pertama. Falyamal amalan salihah. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan melakukan kesyirikan tatkala ia beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun. Ini syarat yang kedua yaitu ikhlas. Ini khwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Pembahasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu walaupun kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa untuk membedakan antara satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim yang dikatakan sebagai perbuatan bid'ah atau tidak ini merupakan satu hal yang sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena setiap ilmu dalam Islam memiliki usul wa dhawabit. Memiliki kaidah dasar. Ya, memiliki kaidah kaidah dasar. Sebagaimana tatkala seorang belajar at-tafsir, maka dia harus belajar ilmu usul at-tafsir, kaidah dasar yang dijadikan acuan olehnya untuk memahami tafsir. Begitu juga tatkala seorang mempelajari fikih, maka dia juga harus belajar ilmu usul fik, ilmu usul fik yang dijadikan sebagai uh, landasan untuknya bagaimana ia bisa memahami fikih yang dijelaskan dalam Islam dengan baik dan benar. Begitu juga tatkala ia belajar ilmu hadis, ia belajar hadis maka dia juga harus belajar ilmu hadis. Jadi semua ilmu memiliki dasar-dasar yang harus dikuasai oleh seorang yang akan mempelajarinya. Begitu juga tatkala kita ingin membahas tentang masalah bid'ah, perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW itu juga memiliki usul, memiliki dawabit yang tatkala seorang akan menentukan ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan tidak bid'ah, maka dia harus memahami usul yang telah disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan ini yang disebut dengan usulul bidah. Karena belum tentu setiap perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah yang baru. Ya, secara bahasa benar. Akan tapi apakah setiap perkara yang di zaman Rasulullah SAW tidak ada, kemudian kita katakan bid'ah? Jawabannya tentunya ini harus ditimbang dengan kaidah penjelasan para ulama dalam pembahasan ini. Sebagaimana kemarin telah kita uh, jelaskan di akhir pembahasan hadis Aisyah radhiyallahu anha uh, di mana Syekh Saleh Al-Syekh mengingatkan perbedaan antara al-bid'ah dengan al-maslahah al-mursalah. Bid'ah dengan al-maslahah al-mursalah. Walaupun ini pembahasan ya tentunya dibahas dengan detail oleh para ulama dan khususnya para penuntut ilmu karena kadang kala tatkala kita tidak bisa membedakan antara masalah mursalah dengan bid'ah, kadang kala suatu yang tidak bid'ah kita anggap bid'ah, padahal dia termasuk masalah mursalah. Dan kadang kala tatkala kita juga tidak memahami antara kaidah masalah mursalah dengan kaidah bid'ah, kadang kala ada yang suatu sudah bid'ah masih dianggap sebagai masalah mursalah. Maka ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah yang intinya ingin kita ingatkan kepada para ikhwah dan akhwat kaum muslimin kaum muslimat yang muliakan oleh Allah untuk menentukan satu perbuatan tersebut merupakan perbuatan bid'ah atau tidak ini harus dengan kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Sebagaimana kemarin telah kita uh, sebutkan salah satu di antara contoh di akhir pembahasan kita tatkala kita membahas hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kita jelaskan bahwa di zaman Rasulullah SAW tidak ada eh, sekolah-sekolah sekolah -sekolah yang kita kenal saat ini di mana sekolah yang disebut dengan formal. Ya, e, setiap tahunnya ada ujian dan ada kenaikan kelas dan kemudian setelah selesai maka diberikan uh, tanda kelulusan yaitu ijazah. Kemudian dibuat lembaga-lembaga khusus, ada pendaftaran dan seterusnya. Semua ini tentunya tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diajarkan padanya adalah syariat Islam, diajarkan padanya fikih, hadis dan seterusnya. Sehingga sebagian menganggap ini merupakan perbuatan bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Maka para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, ini termasuk di antara pembahasan maslahah al-mursalah. Bukan termasuk bid'ah. Kecuali jika seandainya seorang mewajibkan setiap muslim untuk sekolah di lembaga-lembaga ini karena ini termasuk bahagian ibadah. Maka ini disebut dengan dengan bid'ah. Adapun sekarang tidak. Jika seandainya ada antum atau sebagian kita tidak mau seperti itu, kemudian dia membuka lembaga yang non formal misalnya, yang belajar apa di masjid dan seterusnya, kita tidak menyesatkannya, kita tidak menyalahkannya silahkan. Karena bukan jadi satu keharusan seorang muslim harus sekolah, tidak. Akan tapi keharusan dia harus belajar dengan sistem dan cara apapun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini khani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi membedakan antara masalah mursalah dengan bid'ah merupakan perkara yang hendaknya dipahami oleh kita sebelum kita menentukan ini perbuatan bid'ah atau atau tidak. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah taala. Kemudian juga kita ingatkan kemarin pada akhir pembahasan kita tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha, hendaknya kita jangan terlalu tergesa-gesa untuk menghukumi satu perbuatan itu tertolak karena dilakukan padanya salah satu di antara bentuk e, perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah karena pembahasannya sangat luas. Kita contohkan misalnya dalam sholat. Secara garis besar mungkin kita katakan 80% dari sholat seorang muslim yang dia lakukan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Akan tapi sekian persen dari sholatnya ada gerakan-gerakan, ada perbuatan-perbuatan yang dia lakukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini timbangannya. Apakah dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW dari hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwarat. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak didasari atas perintah dari kami, maka tertolak. Apakah kita katakan semua ibadahnya tertolak? Semua salatnya tertolak dari takbirul ihram, takbiratul ihram sampai salam tertolak atau mungkin perbuatan yang terkait dengan bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang tertolak. Makanya para ulama ingatkan terkala mereka mensyarah hadis ini, jangan tergesa-gesa menghukumi perbuatan seorang itu tertolak kecuali apabila kita sudah memeriksa terlebih dahulu yang bertentangan dengan syariat Rasulullah ini dalam bab apanya. Jika seandainya dia bertentangan dalam keterkaitan dengan masalah syarat sholat, dalam masalah rukun sholat, atau dalam masalah kewajiban sholat dengan sengaja, maka ini bisa-bisa batal, tertolak, tidak mendapatkan pahala. Akan tapi jika seandainya dalam hal yang lain, maka yang dilakukan itu saja yang tertolak, ada pun sisanya tidak. Jadi intinya semuanya harus dasari dalam menghukumi, dalam menjelaskan dengan kaidah penjelasan para ulama rahimahumullah taala. Ini khwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala sehingga dengan pembahasan itu yang telah kita jelaskan para pertemuan yang lalu jelaslah bagi kita bahwasanya hadis Aisyah radhiyallahu anha merupakan hadis yang sangat agung, hadis yang dijadikan oleh ulama sebagai timbangan untuk menghukumi baik atau tidaknya diterima atau tidaknya perbuatan seorang muslim secara zahir. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Adapun pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan membahas hadis yang yang keberapa? Yang keenam ya? Hadis yang keberapa? Ada yang bawa kitab Arba'in? Ya, keenam ya? Hadis pertama hadis Innamal a'malu niyat hadis yang kedua, hadis eh, Jibril, hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Umar, hadis yang keempat. Hadis apa yang keempat? Abdullah bin Mas'ud ya. Iya, tentang Eh, Jadinya Hadis yang kelima tentang hadis Aisyah yang keenam yaitu hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu radhiyallahu Hadis Nu'man bin Bashir ini juga hadis yang para ulama rahimahullah taala mengatakan ini salah satu di antara dasar Islam. Ya, kita bacakan lafaz hadis An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innal halala bayyin." Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. "Wa innal harama bayyin." Dan suatu perkara yang dinyatakan haram dalam Islam itu juga jelas. "Wa bainahuma umurun mustabihat." Dan di antara halal dan haram ada perkara yang hukumnya masih mustabihat. Samar Mustabihat artinya sama. Di antara halal dan haram ada perkara yang hukumnya mustabihat, yang hukumnya masih sama. Tidak bisa dikatakan halal, tidak bisa dikatakan haram, sama. La ya'lam la ya'lamuhunna katsirun Di mana yang mustabihat ini, yang syubhat ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Katsirun minan nas. Banyak manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang menjauhi perkara yang masih samar ini, kata Rasulullah SAW, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karena iyar al hima sama seperti seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di daerah terlarang. Mengembalakan kambingnya di daerah terlarang. Yushiku ayar ta'afi Ya ditakutkan kambingnya lambat laun akan memakan rumput di daerah yang terlarang. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah oleh kalian setiap raja memiliki batasan, batasan, tempat-tempat yang dilarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah sungguhnya batasan Allah yang tidak boleh kalian lewati adalah perkara-perkara yang diharamkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di anggota tubuh manusia ada segumpal mudghah. Sulit memang menerjemahkan ini. Mudghah segumpal apa? Mudghah segumpal apa arti mudghah? daging ya. Mudghah itu daging. Ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwasanya di jasad manusia ada segumpal daging yang sering terjemahkan dengan segumpal darah untuk sesuai dengan uh, arti selanjutnya. Jadi kita terjemahkan terlebih dahulu dengan terjemahan yang biasa kita dengar. Ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwasanya di anggota tubuh manusia ada segumpal darah. Idza salahat, kalau dia baik maka akan baik seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka akan rusak seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Ketahuilah dia adalah hati. Ikhwani kaum muslimin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Yang pertama, kita akan jelaskan bagaimana para ulama rahimahumullah taala mengomentari hadis ini. Sama seperti tatkala kita membahas bagaimana komentar ulama tentang hadis-hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tatkala mereka mengomentari hadis Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat tatkala mereka mengomentari hadis Jibril bagaimana komentar mereka tentang hadis Jibril Coba masih ingat komentar para ulama tentang hadis Jibril kalau hadis innamal a'malu binniyat dengan hadis uh, Aisyah radhiyallahu anha yang pada akhir pertemuan yang lalu kita bahas, ini insyaallah semua kita ingat bagaimana komentar para ulama dan tadi sempat kita ulang. Siapa yang ingat komentar para ulama tentang hadis Jibril yang cukup panjang? Di mana Jibril datang bertanya tentang Islam, iman, ihsan, tentang kapan terjadi hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Apa komentar para ulama tentang hadis Jibril? Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang lupa? Tunjuk tangan semua ya. Baik, para ulama mengatakan tentang hadis Jibril bahwasanya hadis Jibril itu di dalam hadis sama posisinya dengan Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ada Ummul Kitab, Ummul Quran, induknya Al-Quran, maka surat itu adalah surat apa induknya Al-Quran? Al-Fatihah. Sedangkan kalau dalam hadis ada juga induk hadis. Induk hadis itu apa? Hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Ini komentar para ulama tentang agungnya hadis Jibril karena menjelaskan semua yang terkait dengan masalah Islam. Jadi setiap kita bahas eh, hadis dalam kitab Arba'in an ya karya Imam An-Nawawi ini, jika seandainya ada komentar para ulama tentang hadis tersebut, maka kita akan awali dengan komentar mereka. Menunjukkan kedalaman ilmu mereka, keluasan pengetahuan mereka tentang makna yang terkandung di dalam hadis. Dan diantaranya komentar mereka tentang hadis ini. Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma tentang hadis innal halal bayyin wa innal harama bayyin yang sudah kita bacakan dan kita terjemahkan tadi. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan usulul Islam ala thalathati hadis Dasar Islam itu berputar di tiga hadis. Yang pertama hadis innamal a'malu niat. Hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian yang kedua hadis Aisyah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Ini sudah kita bahas. Dan yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Yaitu innal halala bayin wa innal harama bayin Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Kenapa dikatakan sebagai dasar yang berputar Islam padanya? Karena kita sebutkan tadi bahwasanya hadis nama amalu bin ini timbangan timbangan apa? Batin. Sedangkan man amila amalan timbangan zohir. Yang ditimbang itu apa? Amal. Dan amal itu ada halal, ada haram dan ada yang disebut syubhat. Coba lihat dan tidak ada yang tidak masuk dalam pembahasan di dalam semua amal. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur musyabihah. Makanya Imam Ahmad mengatakan usul al-Islam ala thalathati ahadith. Kemudian al-Imam Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuya beliau mengatakan arba'atu ahadith hiya min din Empat hadis termasuk daripada dasar Islam. Yang pertama hadis innamal a'malu Niat Kemudian yang kedua hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang ketiga hadis Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita bahas. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Hadis tentang masalah perkembangan janin, ketentuan takdir dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hadis man sana'a fi amrina syai'an laisa minhu fahurat. Barang saya melakukan satu amal perbuatan yang tidak didasari perintah dari kami maka amalnya tertolak. Jadi Al-Imam Ishaq bin Rahawai menambah satu hadis lagi yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud tentang perkembangan janin dan ketentuan takdir. Ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Begitu juga komentar Al-Imam Abu Sulaiman. Afwan Al-Imam Abu Daud yaitu yang bernama Sulaiman bin Al-Ash'ad. Pengarang kita. Eh, Sunan Abi Dawud. Beliau berkata bahwasanya beliau melihat semua hadis yang disandarkan pada Rasulullah SAW kiranya seluruh hadis Rasulullah SAW itu hanya berputar pada empat ribu hadis. Sedangkan empat ribu ini Semuanya terangkum dalam empat hadis. Innamal a'malu niyat, itu yang pertama. Ya, kemudian innallaha ta'ala thayyibun. Nah, insyaallah akan kita bahas pada hadis yang ke 9 atau ke 10 insyaallah dalam kitab ini. Kemudian hadis min husni islamil mar'i tarku malayani yang kalau tidak salah antara hadis ke-11 atau ke-12 yang semuanya ada dalam kitab Arba'in. Kemudian yang keempat adalah hadis yang akan kita bahas ini. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Jadi ikhwani, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ini adalah hadis yang sangat agung. Sehingga para ulama banyak berkomentar tentang hadis ini dan mereka masukkan hadis ini, hadis Nu'man bin Bashir termasuk salah satu di antara dasar Islam. Ini komentar para ulama tentang hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ma. Ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Nu'man bin Bashir radhiyallahu an ini dari kalangan Ansar. Beliau sahabat dari kalangan Ansar dari suku Khazraj. Dan Bashir ayahnya juga sahabat. Jadi Nu'man dan bapaknya kedua-duanya adalah sahabat. Maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah tabaraka taala telah meridai mereka berdua yaitu An-Nu'man dengan Bashir. Kedua-duanya sahabat. Dan sahabat ini ceritanya mirip sekali dengan Abdullah bin Az-Zubair. Di mana terkala Nabi SAW dan kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, sudah hijrah ke Madinah, maka orang-orang Yahudi menyebarkan isu di kalangan kaum muslimin bahwa mereka telah menyihir semua wanita kaum muslimin dan mereka tidak akan pernah bisa lagi melahirkan. Ini isu yang disebarkan oleh orang-orang Yahud. Mereka telah menyihir para istri, istri kaum muslimin dan mereka tidak akan bisa memiliki anak. Kiranya orang dari muhajirin yang pertama kali lahir adalah seorang sahabat anaknya az bin Awam yang bernama Abdullah bin az dari uh, istrinya yang bernama Asma binti Abi Bakar. Sedangkan dari kalangan Ansar, enam bulan setelah itu, setelah kelahiran Abdullah bin az lahirlah sahabat dari Ansar yang bernama siapa? An-Nu'man diberi nama An-Nu'man, anaknya Bashir radhiyallahu anhuma. Ini Nu'man bin Bashir. Uh, beliau meninggal di kota Hims. Kota Hims, di mana kota Hims? Hamas, Hamas ya dalam dalam bahasa Latin di mana? Hims di mana? Kota Hims di mana? Di Suriah ya, di Syam. Kota Himas sampai sekarang namanya juga Himas. Ya sampai sekarang namanya juga Himas. Jadi Umar bin Bashir meninggal di sana atau di dekat eh, di dekat kota Himas pada tahun 64 eh, atau 65 Hijriah radhiyallahu an. Dan hadis yang paling masyhur tentang cerita dia tatkala ia hidup di zaman Rasulullah SAW adalah kisah tatkala Nabi SAW berkomentar ittaqullaha wa'dilu baina bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Hadis hadis Numan bin Bashir. Ini terkenal hadisnya di mana Bashir memberikan sebidang tanah kepada siapa? Kepada Nu'man. Nu'man ini anak yang paling disayangi oleh Bashir. Diberi sebidang tanah oleh ayahnya, yaitu Bashir. Nu'man diberikan sebidang tanah oleh ayahnya Bashir. Kala itu ibunya diminta untuk menjadi saksi atas pemberian ini. Tapi sang ibu mengatakan tidak kecuali apabila ditanyakan terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Maka tatkala hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, Nabi SAW mengatakan, apakah engkau memiliki anak selain dia? Maka Bashir mengatakan, ya saya punya anak selain Nu'man. Apakah engkau berikan semua anakmu sama seperti apa yang kau berikan kepada Nu'man? Maka Bashir mengatakan tidak ya Rasulullah. Maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, Fattakullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Dalam riwayat lain dikatakan farji'u, balikkan. Dalam artian tidak sah itu pemberian. Karena tidak didasari keadilan kepada semua anak. Yang satu diberi, yang lain yang lain tidak. Ini ikhwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Kemudian Nabi kita yang mulia SAW bersabda, "Innal halala Bayin, Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Apa yang maksud dengan yang halal? Al-ma'dunu bihi. Suatu perkara yang diizinkan untuk dilakukan. Yang diizinkan oleh sang pembuat syariat untuk dilakukan. Kenapa disebut dengan halal? asal makna halal itu terlepas. Halla, terlepas. Suatu ikatan terlepas. Kenapa disebut dengan halal? Perkara itu disebut dengan halal karena memang syariat melepaskannya. Syariat membebaskannya. Jadi setiap sesuatu yang diizinkan oleh syariat yang kita kenal dengan sebutan halal yang dibolehkan, yang diizinkan oleh sang pembuat syariat maka Nabi SAW katakan bayin, itu jelas, wadih, jelas. Diketahui oleh siapapun. Baik para ulama maupun orang awam. Tahu kalau seandainya itu halal. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang ulama dan orang awam tahu kalau itu halal. Apa contohnya? Apa contohnya? Kayak sedang berpuasa nggak berbicara semua ya. Apa contohnya? Halal yang halal. Hah? Kambing, daging kambing. Semua orang tahu kalau itu halal. Nggak ada yang tak tahu. Ya. Banyak hal. Semua orang tahu kalau itu halal. Maka Nabi SAW katakan yang halal itu jelas. Sebaliknya, wa innal harama bayin dan setiap perkara yang diharamkan oleh Allah setiap perkara yang diharamkan oleh Allah artinya al-manhiyu anhu wal mamnu'u min yang dilarang dan yang dibatasi oleh syariat itu juga bayin itu juga jelas jadi yang diizinkan oleh syariat jelas yang dilarang oleh syariat juga juga jelas semua orang tahu baik ulama maupun orang awam tahu zina mencuri ini semua orang tahu bahwasanya itu merupakan perkara yang haram. Bahkan yang ikhwani kaum muslimin dalam poin ini jika seandainya ada seorang yang mengingkarinya maka tidak diterima udur dari. Karena ini disebut dengan istilah ma'lum minad dini bidarurah. Perkara yang sudah dimaklumi oleh semua manusia tanpa dikecualikan. Haramnya uh, zina, haramnya mencuri. Ini maklum minad dini bidarurah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan berzina halal, ini tidak diterima uzur darinya berarti dia kufur. Hukum asalnya demikian. Karena maklum minatin din Siapapun seorang muslim hidup di mana dimanapun dia hidup, dia pasti tahu kalau zina itu adalah haram. Jadi innal halal bayin, wa innal harama bayin. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wa bainahuma umur musyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara yang halal yang jelas tersebut dan di antara haram yang jelas tersebut ada di antara keduanya suatu perkara disebut dengan apa? mustabihat. Kita terjemahkan tadi dengan apa? samar. Dia merupakan perkara yang samar. Di mana dilihat dari satu sisi dia sepertinya halal, dilihat dari sisi yang lain sepertinya haram. Samar. Nabi katakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Jadi ikhwani kaum muslimin, dilihat dari satu sisi dia sepertinya halal sehingga boleh dilakukan. Dilihat dari satu sisi dia sepertinya haram sehingga sepertinya dilarang di dilakukan. Tidak jelas apakah dia halal ataukah dia haram. Ini ikhwani yang disebut dengan apa? Mustabihat atau syubhat. Sama. Dari satu sisi Sepertinya halal boleh dilakukan, diizinkan. Dari satu sisi, sepertinya diharam, dilarang, harus ditinggalkan. Ini ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Jadi, mustabihat maknahu artinya adalah samar. Ya, bercampur antara hukum halal dan hukum haram padanya. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Dan perlu diketahui bahwasanya Perkara syubhat yang samar ini nisbiyun. Apa yang dimaksud dengan nisbi? Artinya relatif. Karena Islam, agama kita adalah agama yang tidak ada kesamaran padanya secara umum kita katakan. Jadi perkara syubhat ini nisbi, relatif. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Diriwayatkan Imam Ibnu Majah, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan minha hal uyunu wa wajilat hal qulubu. Suatu hari Nabi SAW memberi peringatan kepada kami dengan peringatan yang sampai membuat kami menangis. Memberi peringatan yang membuat hati kami takut. Fakulnya ya Rasulullah, inna hadhihi la mau'izatu muaddi'in famada ta'had ilaina. Ya Rasulullah, sepertinya nasihat yang kau sampaikan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Apa yang kau wasiatkan kami? Maka Nabi SAW katakan, Qad taraktukum alal baydai lailuha hariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas syariat bayda putih, terang, bercahaya. Nabi SAW katakan lailuha hariha. malamnya sama seperti siangnya. Jadi intinya Nabi SAW mengatakan syariat yang aku tinggalkan, kalian di atasnya sudah aku jelaskan. Dari firman-firman Allah maupun sabda-sabda yang sudah aku sampaikan, itu semuanya jelas. Tidak ada yang sama. Bahkan Nabi SAW berikan satu contoh. Lailuha karena hari, Malamnya sama seperti siangnya. La yazihu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyeleweng, menyimpang dari perkara yang jelas ini kecuali pasti akan celaka. Jadi kita katakan bahwasanya syubhat itu nisbi, relatif. Syubhat itu relatif. Tidak ada dalam Islam yang disebut dengan syubhat atau mustabihat kepada semua manusia. Ini tidak ada. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan dengan dua alasan kita katakan kenapa syubhat itu nisbi. Perkara mustabihat yang samar dalam hukum Islam itu nisbi, relatif. Pertama, dari lafaz hadis. Alasannya dari lafaz hadis. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan, La ya'lamuhunna kathiru minan nas. Perkara yang mustabihat ini, yang samar ini, tidak diketahui oleh banyak manusia. Berarti yang lainnya pasti tahu. Contoh saya katakan, setelah kita cek tentang satu perkara, di antum-antum yang hadir di masjid ini mungkin ada angket pertanyaan iya atau tidak dalam pembahasan ya mungkin saya tanyakan saya katakan kasirum mingkum la ta'rifun kebanyakan kalian tidak tahu berarti kebanyakan yang lain tahu atau yang lainnya tahu ini kata saya Muhammad bin Shalih Kenapa kita katakan Eh, perkara yang samar dalam Islam itu nisbi relatif karena Nabi SAW katakan perkara yang mustabiat yang samar ini tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Berarti yang lainnya tahu. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita katakan syubhat itu relatif. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan falau kanatin nufus mustabihatun ala jami'in nas lam yakunil Qur'an bayanan wala baqiya syai'un syari'ati majhulan. Kalau kita katakan ada perkara yang samar dalam Islam ini yang tidak diketahui oleh semua manusia, maka tentunya Quran ini tidak bisa dikatakan sebagai bayana, suatu penjelas yang menjelaskan banyak perkara. Wala baqiya syari'ati majhulan. Tentunya masih ada beberapa poin dalam Islam syariat yang tidak diketahui. Jadi kita ingatkan ikhwani bahwasanya tatkala Nabi SAW katakan wabainahuma umur umur mustabihat di antara halal dan haram itu ada perkara yang disebut dengan mustabihat yang samar hukumnya tidak bisa dikatakan halal tidak bisa dikatakan haram ini nisbi relatif bagi sebagian orang tapi tidak bagi sebagian yang lain khususnya para ulama Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah taala kenapa bisa terjadi hukum itu menjadi samar pertama sebabnya ta'aruf al-adillah mungkin antara satu dalil dengan yang lain bertentangan. Ini tentunya kita akan eh, berikan sedikit contoh supaya bisa dipahami. Jadi kenapa hukum dalam Islam ada sebahagian baginya hukum tadi sama. Tidak bisa dikatakan halal, tidak bisa dikatakan haram. Kenapa? Di antara sebabnya adalah karena adanya dua dalil yang saling ber bertentangan. Saya contohkan ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam Sunan Imam At-Tirmizi, Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat bernama Ma'mar, "Ghatti fakhidaka, fa innal fakhidha auratun." Tentunya kita tidak membahas tentang kedudukan hadis ini. Karena nanti ada poinnya selanjutnya hal yang menyebabkan perkara tersebut menjadi sama. Nabi SAW berkata kepadanya, Wahai makmar, tutuplah pahamu. Ini bagi laki-laki. Pembahasan bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan tidak ada perbedaan. Tidak sama kalau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki ini yang sama. Ghatti fakhidaka fa innal fakhidha aurat. Tutuplah pahamu, wahai makmar. karena sunnah paha itu aurat. Ini hadis jelas dalam Sunan Tirmizi. Akan tapi kita dapati hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Anas bercerita, anna Rasulullah SAW ghaza Khaybar. Nabi SAW melakukan perang Khaybar. Fasallaina indaha salat al-ghadat bighalas. Kemudian kami salat, ya kata Anas, kami salat faraqiba Nabiullah wa raqiba Abu Talha wa ana radifu Abi Talha fa ajra Nabiullah zuqaqa Khaybar. Wa inna rukbati la tamassu fakhidha Nabiillah summa hasara al-izara an fakhidhihi hatta inni anzuru ila bayadi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Anas bercerita bagaimana ia dibonceng oleh Rasulullah SAW di perang Khaybar. Kemudian Anas mengatakan hingga akhirnya rukbati lututku kata Anas menempel di paha Rasulullah SAW. Kemudian hasar al izar Nabi SAW menarik kain sarungnya sehingga terlihat apa? Paha Rasulullah SAW. Hatta ini anduru ila bayati fakhidi Allah SAW. Sampai aku melihat kepada putihnya paha Rasulullah. Coba lihat. Hadis yang pertama, Nabi SAW mengatakan pada Ma'mar, Ya Ma'mar, tutup pahamu. Karena sebenarnya paha itu termasuk aurat. Dalam hadis ini Anas menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi menarik kainnya sehingga tersingkap apanya? Pahanya. Bahkan dalam hadis mungkin sering antum dengar Nabi SAW di salah satu di antara rumah istri beliau masuk Abu Bakar dalam keadaan pahanya tersingkap. Nabi membiarkan pahanya tersingkap. Kemudian tatkala masuk Umar, Nabi tetap biarkan pahanya tersingkap. Namun tatkala masuk siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu an, maka Nabi menutupnya. Maka eh, istri Rasulullah SAW mengatakannya Rasulullah SAW, kenapa tatkala aku melihat eh, Abu Bakar masuk engkau membiarkan pahamu tersingkap? Umar masuk juga seperti itu tapi tegala Uthman masuk engkau tutup maka Nabi SAW katakan bagaimana aku tidak malu dari seorang yang malaikat saja malu kepadanya ta'arudul adil bertentangan antara dalil yang mengatakan paha bagian aurat yang harus ditutup bertentangan dengan perbuatan Rasulullah SAW yang menyingkap apanya pahanya sehingga Pertanyaannya, menyingkap paha halal atau haram? Memakai pakaian seorang laki-laki, saya katakan seorang laki-laki. Kalau perempuan jelas haram. Kita wanti-wanti karena oh, nanti Ustaz dikatakan paha kita boleh disingkap. Untuk perempuan haram, jangankan paha. Perempuan ini pembahasan terkait dengan masalah aurat itu sangat ketat. Laki-laki dia memakai celana yang tersingkap pahanya. Boleh tidak? Halal atau haram yang dia lakukan? Apa jawabannya? Halal atau haram? Halal atau haram? Berarti Nabi melakukan perbuatan haram. Inilah yang disebut dengan syubhat. Tapi ini nisbi. Antum mungkin syubhat, tapi sebagian orang tidak syubhat. Kira-kira paham ini ya? Jadi karena adanya ta'arudul adillah, bertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain, akhirnya menurut sebagian orang syubhat. Gak jelas saya. Boleh tidak orang nyingkap? Karena dari satu hadis mengatakan ditutup karena aurat. Dari sisi lain, Nabi membukanya. Tidak jelas. Samar dia. Padahal hukumnya jelas, tapi bagi antum tidak jelas, bagi sebagian yang lain jelas. Begitu juga dengan pembahasan kalau seandainya seorang menyentuh kemaluannya, batal tidak wudhunya. Ada dua hadis yang satu mengatakan barang siapa menyentuh kemaluannya maka dia harus mengulang wudhunya. Yang satu hadis tatkala ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, saya menyentuh kemaluan saya, maka Nabi SAW mengatakan inna innamahumul atumin kemaluanmu itu sama seperti anggota tubuhmu yang lain. Tak kala engkau menyentuh telinga, menyentuh hidung tidak batalkan wudhu, begitu juga tak kala menyentuh apa? Kemaluan. Jadi batalkah wudhu orang menyentuh kemaluan? Bagi sebagian orang subhat. Karena adanya pertentangan antara dua dua dalil. Batal tidak wudhu seorang yang makan daging unta. Sebagian dalil mengatakan batal, sebagian dalil mengatakan tidak. Para sahabat mengatakan perkara terakhir yang diputuskan oleh Rasulullah sebelum beliau meninggal adalah tidak ada wudhu dalam setiap daging yang disentuh oleh api. Umum dia, daging apapun dia. Jadi ada dalil mengatakan batal, ada dalil mengatakan tidak batal. Bagi sebagian orang disebut dengan subuhan, samar dia. Nah, ini sebab pertama kenapa hukum tadi dari satu sisi dikatakan halal, dari satu sisi dikatakan haram, karena dia samar disebabkan adanya dua dalil yang saling bertentangan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa perkara tersebut samar? Yang kita katakan ingat nisbi, relatif. Bagi sebagian orang samar, bagi sebagian yang lain tidak. Karena adanya perbedaan di kalangan para ulama tentang keabsahan dalil yang dipakai. Karena perbedaan sahih dan lemahnya satu hadis ini merupakan perkara yang wajar di kalangan para ulama. Sehingga tatkala sebagian ulama mengatakan halal boleh diizinkan syarat melakukannya, sebagian ya, ulama mengatakan tidak boleh karena yang mengatakan boleh memahami hadis itu sahih. Sedangkan yang melarang memahami hadis itu tidak sahih. Sehingga terjadi kesamaran dalam hal ini. Bagi sebagian orang tapi tidak samar bagi yang lain. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik dengan sanadnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an Anas berkata mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya Anas mengatakan dalam hadis Musnad Imam Ahmad adalah Rasulullah SAW selalu melakukan kunut di waktu sholat subuh sampai beliau meninggalkan dunia ini. Ini hadis dalam Musnad Imam Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dan sebagian ulama yang lain. Sehingga beliau berpendapat bahwasanya kunut subuh hukumnya sunnah kumis. Karena beliau mensahihkan apa? Hadis ini. Tapi hadis ini dhaifkan oleh ulama yang lain. Hadis ini dhaifkan oleh ulama yang lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal mendhaifkan hadis ini. Karena di dalamnya ada seorang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dan para ulama ahli hadis berkomentar tentang dia dengan komentar menunjukkan akan kelemahan daripada orang ini. Jadi sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mah mendaifkan. Sehingga apa hukum kunut subuh? Apa hukum kunut subuh? Apakah dia diizinkan untuk dilakukan atau dilarang untuk dilakukan? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Terus terang aja jawabannya apa? Hah? Jadi bagaimana dengan hadis ini? Maka ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, nanti kita akan sebutkan setelah tentunya orang awam ini sulit ya. Saya katakan sulit untuk bagaimana dia bisa sampai ke tingkat wadih, bayin tadi. Apakah ini diizinkan untuk dilakukan? Untuk sampai ke tingkat yakin bahwasannya itu merupakan perkara yang dibolehkan, ini tentunya perlu pembahasan. Dia perlu menelaah perkataan-perkataan para ulama, komentar-komentar para ulama, kemudian melakukan tarjih. Dia putuskan mana, akhirnya sampailah ke tingkat halal itu jelas, haram itu Jelas. Maka ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Karena Imam Syafi'i dalam banyak uh, tempat di kitab beliau al-um dan para petinggi mazhab Syafi'i dalam buku-buku mereka mengatakan bahwa kudu subuh merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kudu subuh merupakan sunnah Rasulullah SAW berdasarkan hadis dan sebagian hadis yang lain. Karena mereka menganggap hadisnya sahih Sedangkan ulama yang mengatakan tidak ada karena mereka menganggap hadisnya lemah atau dhaif. Jadi ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Ini sebab perbuatan tersebut menjadi menjadi samar. Ya, samar. Sebabnya apa? Karena dalil yang dipakai disahihkan oleh sebagian, dilemahkan oleh sebagian yang lain. Bahkan terus terang kita pernah membaca penjelasan Syekh Atiyah Muhammad Salim dalam syarah kitab Bulughul Maram eh, karya Imam al hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tatkala menjelaskan masalah kunut kita sendiri bingung jadinya. Bingungnya apa? Oh, banyak sekali alasan-alasan sehingga menyebabkan dibangunlah uh, di atasnya pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Alasan-alasannya banyak, asar-asarnya banyak. Sehingga tadinya kita berpendapat ini bisa-bisa kita bisa berubah pula menjadi pendapat yang lain. Jadi ini kuali mustabihat bagi sebagian tapi tidak bagi yang lain. Mungkin bagi alimah musyafi tidak, tidak tidak tidak samar bagi beliau bahwasanya kunus subuh adalah sunnah. Bagi Imam Ahmad tidak samar bagi beliau kunus subuh adalah perkara yang dilarang. Tidak samar karena mereka sudah sampai ke titik memahami perkara tersebut sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah atau disabdakan oleh Rasulullah SAW. Adapun bagi kita, tentunya karena adanya pertentangan, apa karena adanya perbedaan, ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan, maka bagi kita perkara tersebut adalah adalah sama. Ini fani kaum muslimin wa kaum muslimat sebab yang yang kedua. Sebab yang ketiga Bagi sebagian orang, kenapa hukum tadi menjadi samar? Karena adanya perbedaan yang sangat banyak di kalangan para ulama dalam perkara tersebut. Ada khilaf, ada perbedaan-perbedaan para ulama. Ini masih syubhat bagi dia, masih sama. Dan perbedaan para ulama itu banyak sebabnya. Kenapa terjadi khilaf di kalangan para ulama? Banyak sebabnya. Ya di antara sebabnya mungkin dua hal yang kita sebutkan di atas karena mungkin bertentangan antara dua dalil, akhirnya ulama ini mengambil dalil yang pertama meninggalkan dalil yang kedua sebabnya juga mungkin karena ulama ini menganggap ini sahih yang lain menganggap itu lemah tapi kadangkala perbedaan para ulama disebabkan karena lafaz yang disyaratkan oleh uh, syariat memiliki dua makna contoh misalnya seorang ulama pernah ditanya seorang wanita yang dicerai oleh uh, suaminya dalam keadaan ia tidak hamil Berapa ia harus berapa masa dia harus menanti masa iddahnya? Sebagian ulama mengatakan tiga kali suci. Setelah dia tiga kali suci berarti selesai masa iddahnya. Yang lain ditanya mengatakan tiga kali haid. Kenapa terjadi perbedaan antara keduanya? Karena memang lafaz ayat yang dipakai dalilnya itu itu juga. Cuman lafaz kuru di dalam ayat tersebut bisa dipahami suci, bisa dipahami e, haid. Sehingga akhirnya bagi sebagian orang iddahnya seorang wanita yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil masih samar bagi dia. Apakah timbangannya dengan suci ataukah haidnya? Ini khani kaum muslimin muliakan oleh Allah di antara sebab-sebab kenapa perkara tersebut masih dikatakan sebagai perkara samar atau mustabihat. Namun ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, semuanya kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mengatakan semuanya sebabnya karena kurangnya ilmu. Semua sebabnya karena kurang ilmu. Dalam artian bukan berarti kita katakan mereka tidak berilmu tidak. Karena kita semua paham wa fawqa kulli ilmin alim. Setiap orang berilmu pasti ada di atasnya yang lebih berilmu. Kenapa dia salah dalam menentukan satu hukum? Karena dalam bab itu dia kurang mendalami. Contoh misalnya kalau kaum muslimin muliakan oleh Allah, secara garis besar kita katakan Islam ini tidak ada dalil yang bertentangan antara Quran dengan Quran, hadis dengan hadis atau antara Quran dengan hadis. Kenapa masih secara zahir bertentangan? Karena kedangkalan ilmu yang kita punya. Ya, karena kedangkalan ilmu yang kita punya. Kenapa masih menganggap satu hadis yang sahih dianggap lemah atau lemah dianggap sahih? Karena masih kurang memahami dari sisi sahih dan dhaif dalam pembahasan itu. Jadi intinya semua kembali kepada kurangnya apa? Kurangnya ilmu. Maka para ulama rahimahullah mengatakan perkara syubhat itu pasti ada dan itu hukumnya relatif. Sekarang yang perlu diperhatikan bagaimana solusinya untuk menyikapi perkara syubhat ini. Ada dua kelompok manusia, yang pertama ulama dan penuntut ilmu. Ulama dan penuntut ilmu. Orang ini kalau masih samad bagi dia satu perkara, maka dia harus menelaah. Dia harus membaca, dia harus membahas sampai perkara yang samar tadi menjadi jelas. Ini kalau dia ulama atau penuntut ilmu. Ulama ber berbeda pendapat. Ada yang menyesuaikan, ada yang melemahkan. Dal dua dalil bertentangan. Maka wajib bagi dia untuk membahas perkara ini sampai jelas bagi dia halal atau haramnya, boleh atau tidaknya. Adapun para orang awam, orang awam yang tentunya tidak bisa membahas, maka dia hanya diperintahkan sebagaimana firman Allah taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengatakan bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Makanya kalau seandainya kita masih masih samar bagi kita hukum paha tadi aurat atau tidak tanya kepada para ulama. Tentang kunut bagaimana tanya kepada para ulama. Yang mana ulama tadi memang kita yakini sebagai ulama yang berjalan di atas Quran dan hadis Rasulullah SAW dan ulama yang tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau seandainya sudah kita pilih dia dan kita yakini Eh, baiknya agamanya, dalamnya ilmunya dan dia menjawab sesuai dengan yang dia jawab dengan alasan, dengan dalil, maka kita ikuti. Karena Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Tapi kita ingatkan perkara yang samar yang disyaratkan oleh hadis ini hanya dalam pembahasan pembahasan fikih saja. Adapun dalam pembahasan akidah maka sama sekali tidak ada kesamaan. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Uh, paham kira-kira ya? Jadi perkara yang samar itu relatif. Sebabnya banyak di antara yang sudah kita sebutkan dan yang harus kita tempuh. Kalau kita penuntut ilmu atau para ulama, maka kita harus membahas sehingga yang samar tadi tidak lagi menjadi samar. Karena secara garis besar tidak ada sama sekali dalam syariat kita sesuatu perkara yang disebut dengan syubhat. Mutlak itu tidak ada. Relatif bagi si fulan syubhat, bagi yang lain tidak. Demikian ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Dan Nabi saw alaihi wasallam mengatakan setelah beliau sebutkan antara halal dan haram itu ada perkara syubhat yang tadi sudah kita jelaskan relatif, Nabi katakan faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Barang siapa yang menjauhkan diri dia dari perkara syubhat, menjauhi perkara syubhat, maka sungguh ia telah menyelamatkan apanya? Menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Terkait dengan masalah paham misalnya tadi. Menurut bagi kita masih syubhat. Sebagian ulama mengatakan aurat, sebagian mengatakan tidak. Baik, untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan kehormatan kita, maka kita tutup paha kita. Kalau kita buka, sebagian orang mengatakan wah si fulan membuka auratnya. Kalau kita tutup tidak ada masalah. Ini yang disebut oleh sebagian para ulama dengan al-khuruju al khilaf, keluar dari perbedaan para para ulama. Walaupun ada dawabitnya, Bukan setiap keluar dari perbedaan para ulama terpuji. Ini pembahasan dan fikih sangat panjang. Jadi kau kaum muslimin jadi muliakan oleh Allah. Nabi SAW katakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a di dinihi wa Barangsiapa Barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Namun perlu dibedakan antara perkara yang memang syubhat dan perkara yang termasuk was-was syaitan atau berlebih-lebihan. Seorang tetangga muslim memberikan daging ayam kepada tetangganya. Dan dia tidak tahu apakah ayam ini ayam curian, daging ayam ini ayam curian, atau kalau tidak curian disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Maka dia terima, kemudian dia buang. Ditanya, kenapa dibuang? Masih syubhat. Saya nggak tahu ini curian atau tidak, halal atau tidak, disembelih dengan cara halal atau tidak. Masih syubhat bagi saya, maka saya buang. Benar tidak sikap ini? Dia berdalil, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdi." Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka telah dia telah menyelamatkan diri eh, telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Benar tidak yang dia lakukan? Hah? Antum jual, berjualan di pasar, Tiba-tiba datang orang Nasrani atau orang Yahudi atau orang Majusi datang ingin membeli. Uangnya dolar bu. Oke, ini jangan-jangan menang judi ini. Ah, saya nggak terima. Silakan cari yang lain pak, karena uang bapak ini masih subhan. Nah, gimana? Dia berdalil faman ittaqa syubhati faqad istabra ali dinihi wa irdi. Benar yang dia lakukan? Tidak. Ini yang saya katakan, bedakan antara meninggalkan syubhat dengan perbuatan yang disebut dengan waswas syaitan atau berlebihan dalam beragama. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mencela uh, Nabi SAW mencela orang yang berlebihan. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, halakal mutanattiun, celakalah orang-orang yang berlebihan. Diulang oleh Nabi doa ini sebanyak berapa kali? Tiga kali oleh Nabi SAW. Makanya ikhwani kaum muslimin harus kita bedakan, ini termasuk syubhat atau termasuk waswas syaitan. Ini termasuk syubhat atau termasuk berlebihan dalam agama. Makanya datang kepada Rasulullah SAW kata Aisyah, sekelompok orang dia mengatakan, "Ya Rasulullah SAW, sungguhnya kami hidup satu daerah yang kadang-kala orang datang memberikan kepada kami daging. Memberikan kepada kami daging. Bolehkah kami makan ya Rasulullah? SAW? Kami tidak tahu mereka nyembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak." Nabi SAW katakan, Kulu antum wasam. Makan dan baca bis bismillah. Berarti yang dilakukan oleh orang tadi diberi hadiah daging oleh saudaranya muslim, dia anggap itu syubhat, dia buang atau dia tolak, ini bukan meninggalkan syubhat, tapi ini ta'ammuk berlebih-lebihan di dalam beragama. Yang seharusnya kalau meninggalkan syubhat dia terpuji, tapi dalam bab ini dia ter tercela. Ini ikhwan kaum muslim. Jadi bedakan antara meninggalkan syubhat dengan berlebih-lebihan dalam beragama. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan rahimahullah Jika seandainya memang kesamaran itu jelas atau sangat kuat, sangat kuat, kesamaran itu sangat kuat, benar-benar ada kesamaran di sana, maka tentunya ini terpuji kalau seandainya kita meninggalkannya. Tapi kalau tidak ada hal yang seperti itu dan tidak boleh pula dipersoalkan, maka tercela kalau kita tidak melakukannya. Ini khani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka taala. Contohnya mungkin yang yang kesamaran itu sangat jelas, seorang yang memang kerjanya setahu kita dalam perkara yang haram. Semuanya dalam perkara yang haram. Ya seperti mungkin dia bandar judi dan dia tidak punya usaha selain itu kita tahu kita dia tidak punya usaha selain itu. Kalaupun ada sesekali dia dapat job yang halal, tapi secara garis besar penghasilannya dari yang harta dia ini, harta dia bagi kita itu masih masih syubhat. Inilah yang dikatakan faman ittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Barang siapa meninggalkan perkara syubhat, maka sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah taala. Jadi bedakan ya antara meninggalkan syubhat dengan was-was atau berlebihan di dalam beragama. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang muliakan oleh Allah taala. Mungkin untuk uh, saat ini, kesempatan ini kita hanya mencukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan penjelasan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Bagi yang mungkin ingin bertanya dipersilahkan dalam poin mungkin yang Eh, belum jelas yang kita jelaskan tadi jika ingin penjelasan lebih mendalam lagi kita persilahkan eh, wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin Baik, bagaimana kita mengetahui sahih dan dhaifnya suatu hadis? Sebagaimana kita sebutkan dari bahwa setiap ilmu dalam Islam memiliki usul. Bahkan para ulama sementara mengatakan man hurimal usul hurimal usul. Barang siapa yang terhalang dari dasar-dasar ilmu tertentu, maka dia pasti tidak akan sampai kepada ilmu tadi. Makanya kita katakan bahwa setiap ilmu itu memiliki usulnya, memiliki dasar yang dijadikan sebagai tangga untuk sampai kepada ilmu yang dia inginkan. Seperti misal, misalnya ilmu fikih kita sebutkan tadi, ada ilmu yang harus dipelajari oleh seorang akan belajar fikih yang disebut dengan ilmu usul usul fikih yang tentunya ada terjadi perbedaan ikhwani dalam usul uh, mazhab Imam Syafi'i, usul mazhab Imam Malik, usul mazhab Imam Abu Hanifah. Ya khususnya mazhab Imam Abu Hanifah memiliki usul yang agak jauh berbeda dari uh, satu sisi dengan jumhur seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Begitu juga dengan ilmu hadis kita bisa menentukan lemah atau tidaknya hadis tersebut dengan mempelajari ilmu usul hadis. Ya, dengan mempelajari ilmu usul hadis. Karena dalam ilmu usul hadis akan diterangkan e, terkait dengan misalnya hadis sahih itu apa pengertiannya dan apa syaratnya. Hadis sahih apa pengertiannya dan syarat-syarat yang terkandung dalam pengertian itu apa? dan hadis lemah itu apa? Sehingga dengan penjelasan-penjelasan ini akhirnya kita bisa memilah, kita bisa mengetahui hadis ini lemah atau tidak. Itu dengan menggunakan ilmu usul usul hadis. Sanatnya harus bersambung, rawinya harus adil semuanya. Ini diantara syarat hadis tersebut harus uh, di antara syarat hadis tersebut dikatakan sahih. Maka ikhwani kaum muslimin ini cara untuk mengetahui hadis itu sahih atau atau dhaif, sahih, kuat atau lemah, yaitu dengan menggunakan ilmu usul usul hadis. Yang dengannya insya Allah bisa dibedakan sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang mana Anas mengatakan adalah Rasulullah SAW itu selalu kunut sampai beliau meninggalkan dunia. Dicek karena salah satu di antara syarat hadis itu sahih adalah semua rawinya yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW itu semuanya harus orang-orang adil. Kemudian hafalan mereka harus kuat, tidak boleh lemah hafalannya. Maka diperiksa satu persatu, fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari Anas Kemudian komentar Anas. Maka dicek satu persatu. Kiranya setelah dicek oleh para ulama yang mengatakan hadis itu lemah, ada seorang rawi dalam hadis tersebut yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Komentar Yahya bin Ma'i, komentar Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal tentang rawi ini, ulama-ulama ahli jarh dan ta'dil mengatakan fulan ini hafalannya buruk. Fulan ini seperti ini, komentarnya tidak bagus. Berarti dengan ini hadisnya dihukumi lemah. Nah dengan cara itulah. Tapi tentunya ini hanya para ulama yang tahu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak ada yang mesti kita lakukan kecuali melaksanakan firman Allah yang kita nukil tadi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Jadi orang awam boleh taklid, tapi taklid kepada orang yang kembali kepada Quran dan hadis, bukan taklid buta. Jadi kembali dia, dia dia pilih ulama yang dia yakini bagus agamanya, dalam ilmunya dan tidak mengikuti hawa nafsu, dia tanya tentang masalah yang mungkin masih samar bagi dia tentang hadis tertentu, kemudian tatkala ulama tadi mengatakan lemah atau kuat, maka dia ikuti sebagaimana yang jawaban tadi. Ini tidak masalah. Jadi maka eh, bagi orang awam seperti kita, tidak ada yang kita lakukan dalam pembahasan ini kecuali mengikuti penjelasan para para ulama-ulama ahli hadis dalam pensahihan dan pendhaifan hadis. Seperti uh, ikuti Eh, penjelasan Al-Imam Al-Hafidh Muhajar karena beliau adalah seorang muhaddits. Ikuti uh, penjelasan Al-Imam Ahmad bin Hambal karena beliau adalah seorang ahli hadis dan yang lain-lainnya dari para ulama ahli ahli hadis. Jadi dengan itu kita bisa mengetahui hadis itu lemah atau hadis itu kuat. Kalau kita memang ahlinya, silakan diperiksa sanadnya. Diperiksa sanadnya. Kalau kita tidak mampu, maka kita hanya bertanya kepada para para ulama. Allah taala Kuat sikit suaranya. Pemahaman? Ayah. Ada dalam Sunan Ahmad. Iya. Musnad Imam Ahmad tidak mensyaratkan hadis sahih dimasukkan ke dalam kitab Musnad. Beda dengan Sahih Bukhari dan Muslim, kitab yang penulisnya mensyaratkan tidak dimasukkan padanya kecuali hadis hadis sahih. Itu Bukhari Muslim. Dan sistem kitab musnad itu berbeda dengan kitab hadis yang lain. Kalau musnad itu mengumpulkan semua riwayat dari jalur sahabat Abu Bakar, dari Alif, dari siapa sahabat yang namanya Alif awalnya seperti Abu Bakar. Itu semua hadis yang dinisbatkan pada Abu Bakar yang pernah dinukilkan dari Abu Bakar itu semua dimasukkan. Ah termasuklah hadis yang diriwayatkan dari siapa? Anas bin Malik tanpa memilah sahih atau tidak. Itu musnad. Tidak mensyaratkan hadis yang dimasukkan adalah hadis yang sahih. Intinya semua riwayat, semua atar yang dinukil dari sahabat yang disebutkan uh, ini semua disebutkan. Seperti Anas bin Malik, semua riwayat dari Anas bin Malik disebutkan semuanya tanpa dipilah mana yang sahih, mana yang yang yang yang lemah. Beda dengan kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari Muslim, kedua imam ini mengatakan saya tidak masukkan ke dalam hadis saya ini kecuali yang yang sahih saja. Maka pertanyaan kenapa Imam Ahmad yang mendaifkan hadis ini, mendaifkan hadis Anas bin Malik ini, beliau masukkan dalam karya beliau itu Musnad Imam Ahmad. Karena beliau tak terkala menulis kitab Musnad Imam Ahmad tidak mensyaratkan yang sahih saja. Beliau masukkan semua riwayat. Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Taib. Sering kami dapati cara penyembelihan ayam dipajak. Cara penyembelihannya tidak syar'i. Cara penyembelihannya tidak syar'i. Kemudian, namun ayam yang disembelih yang tidak syar'i tadi cepat matinya. Sementara yang kita sembelih sendiri sesuai syar'i lama matinya. Bagaimana Ustaz? Anak ragu akan kehalalan ayam yang disembelih mereka. Pertama saya katakan yang tidak syar'i ini antum harus kasih batasan Kapan ayam disembelih tidak dengan cara yang syar'i. Antum harus belajar dalam fikih syarat-syarat penyembelihan. Pertama, yang syar'i itu orangnya harus muslim atau ahlul kitab. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, harus menggunakan alat yang diizinkan untuk menyembelih oleh syariat, seperti pisau dan benda-benda tajam kecuali kuku dan e, gigi atau kuku uh, tulang ya, tulang dan kuku itu yang tidak boleh. Kalau dengan bambu yang tajam boleh, batu yang tajam boleh, atau bahkan dengan pisau boleh. Jadi harus menggunakan alat yang bisa mengucurkan darah yang tajam. Selama alat tersebut tidak dilarang dalam syariat. Syarat yang ketiga menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Syarat yang ke Empat, syarat yang keempat kata para ulama, syarat yang keempat adalah harus terpotong kerongkongan ini minimal menurut kata Syafi'i harus terpotong minimal kerongkongan dan dua urat yang berada di sisi kanan dan kiri kerongkongan. Ini minimal. Itu empat syarat. Ya. E, jadi kalau seandainya sudah terpenuhi empat ini berarti penyembelihannya syar'i. Maka antum lihat orang yang dipajak menyembelih, muslim dia muslim, terpenuhi. Pakai alat tajam yang dihalalkan oleh syariat pakai. Baca bismillah, iya, terpotong leher dan dan dan dua apa namanya? Uh, uh, urat yang berada di sisi kanan dan kiri tenggorokan, maka iya juga. Maka penyembelihannya berarti syari. Adapun cepat atau tidak mati ini tidak sebagai ukuran. Mungkin antum menyembelih agak di bawah, di tengah lama matinya. Dia berdiri dulu lama karena tidak pada titik yang menyebabkan dia cepat mengeluarkan darah, habis darahnya dan cepat matinya. Jadi tidak sebagai acuan kita katakan lama atau tidaknya mati binatang tersebut. Ini kita katakan. Jadi eh, sesuai dengan pertanyaan antum ini tidak bisa kemudian antum katakan saya ragu. Tapi kalau seandainya kalau seandainya antum lihat salah satu di antara hal ini salah satu di antara hal ini tidak terpenuhi, maka ini hukumnya sudah sudah jelas. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau salah zahir sudah semua, maka inilah yang kita takutkan termasuk bahagian daripada apa? Waswas syaitan atau tanattu berlebihan. Wallahu alam. Dan juga saya ingatkan bahwa meninggalkan syubhat menurut sebagian ulama hukumnya mustahab, tidak sampai ke tingkat wajib. Meninggalkan syubhat hukumnya mustahab tidak sampai ke tingkat wajib. Berarti jika seandainya antum benar-benar ragu pada sesuatu, syubhat di sisi antum sesuatu tadi, kemudian teman antum antum antum tinggalkan itu perkara syubhat, tapi di, di waktu lain antum dapati teman antum melakukan sesuatu yang menurut antum syubhat, bisakah antum mencela teman antum? Misalnya si Muhammad menganggap ini perkara subhat, dia jauhi. Ini bagi saya subhat. Tapi suatu hari dia dapati teman dia si Ali melakukan perkara tersebut yang dianggap subhat. Bisa nggak dia mencela si Ali, menyalahkan si Ali? Tidak bisa. Karena subhat ini hukumnya hanya sampai pada tingkat mus mustahab. Nanti insya Allah akan kita jelaskan makna daripada sabda Rasulullah, "Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, maka hakikatnya dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Apa maksud dari sabda Rasulullah SAW ini? Jadi syubhat itu untuk timbangan kita. Kita tidak bisa mencela seorang tatkala melakukannya. Kita tidak bisa mencela seorang tatkala melakukannya wallahu alam. Jadi sesuai dengan pertanyaan ini, kalau seperti ini bentuknya, sebagaimana kita tahu di di pasar kita, maka meninggalkan hal ini bukan termasuk meninggalkan syubhat akan tapi termasuk waswas karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi SAW tatkala ditanya oleh Aisyah eh, tatkala ditanya oleh sekelompok orang di hadapan Aisyah datang kepada kami orang-orang memberikan kepada kami laham daging kami tidak tahu mereka menyembeli dengan menyebut nama Allah atau tidak bolehkah kami makan ya Rasulullah Nabi SAW mengatakan makan antum dan baca bismillah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan sepertinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini tidak urusan antum dia nyebut atau tidak nyebut. Kewajiban antum hanya kalau antum baca baca bismillah atau tidak itu saja. Enggak urusan antum, yang penting dia muslim. Yang penting dia muslim. Enggak urusan antum dia baca bismillah atau tidak, intinya kewajiban antum hanya kalau makan baca bismillah. Wallahu a'lam. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kamu menyelisihinya. Bagaimana konteksnya di Indonesia? Apakah presiden sekarang harus diikuti seperti membayar pajak, memberi riswah pada pejabat, pejabat daerah atau suap menyuap? Baik, Nabi SAW katakan, La ta'ata makhlukin Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk kalau yang diperintahkan bertentangan dengan perintah Allah. Jadi kalau seandainya yang diperintahkan mereka bertentangan dengan syariat Allah Taala, hakikatnya tidak ada kewajiban untuk taat. Hakikatnya tidak ada kewajiban untuk untuk taat. Ini hukumnya sangat jelas disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Abdullah bin Jahsh marah kepada bawahannya kala itu beliau safar, beliau perintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar beliau perintahkan untuk menghidupkannya, beliau perintahkan mereka untuk masuk ke dalamnya, membakar dirinya. Tatkala hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, Nabi tegaskan tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam perintah yang bertentangan dengan perintah Allah Taala. Jadi secara garis besar kita katakan pemimpin ditaati kalau perintahnya tidak bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Akan tapi contoh pertanyaan di bawah, contoh pertanyaan di bawah ini perlu tafsir, penjelasan. Karena kita tahu bahwasanya hal-hal ini diharamkan akan tapi beberapa poinnya kalau Anda tidak melakukan, Anda akan berbahaya. Apa aturan pemerintah kalau tidak bayar pajak? Hah? Apa? Dihukum kan? Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, dalam hal seperti ini berikan apa yang mereka minta, dengan paksaan seperti hakikatnya adalah tidak boleh. Berikan apa yang mereka minta, minta hak kalian kepada siapa? Kepada Allah Taala. Kemudian terkait dengan masalah riswah, sogok menyogok, suap menyuap. itu masalahnya haram. Nabi SAW katakan arrasi wal murtashi finnar. Menyuap dan disuap, dua-duanya ada di mana? Di neraka. Tapi perlu diingat, ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah Taala. Uh, <clears throat> Jika seandainya hak kita ditahan oleh mereka dan mereka minta sesuatu, maka berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Kalau memang itu hak kita. Kalau memang itu hak kita ditahan oleh mereka dan mereka tidak memberikan kecuali apabila kita memberikan imbalan kepada mereka, maka berikan apa yang mereka minta. Berikan apa yang mereka minta. Tapi kalau seandainya itu bukan hak kita tentunya tidak boleh. Atau selama kita tidak butuh juga tidak boleh. Ini ikhwani kaum muslim. Jadi beberapa contoh yang disebutkan ini perlu pembahasan atau perlu perincian e, kasus tertentu yang terjadi ditanyakan. Ini bagaimana? Kasus tertentu terjadi ditanyakan ini hukumnya bagaimana? Tapi intinya ketaatan kepada pemimpin itu hanya dalam perkara yang sesuai dengan syariat syariat Allah. Kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, maka tidak ada ketaatan kata Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.

Bagaimana hukumnya memakai cincin? Ini saya kira mungkin semua sudah tahu jawabannya. Memakai cincin hukum asalnya bagi perempuan tidak ada larangan. Aturan untuk perempuan jauh lebih lebih longgar. Allah tabaraka taala mengatakan awam yunasyau fil hilya wa huwa fil qisami ghairu mubin. Apakah sama? Seorang yang dibesarkan dengan perhiasan dengan orang yang dibesarkan tanpa perhiasan. Intinya perempuan itu tidak sempurna kalau tidak pakai perhiasan kan gitu. Antum punya anak perempuan sudah umur 7 tahun, tidak pakai anting di telinganya. Orang mengatakan dia laki-laki atau perempuan. Jadi Allah taala membantah orang-orang musyrikin yang mengatakan demikian. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak perempuan. Jadi intinya perempuan itu memang diciptakan harus terus ada perhiasan. Kalau tidak maka ada yang kurang. Telinga perempuan kalau tidak ada antingnya kurang kurang apa? Kurang cantik. Ada ada yang kurang. Tapi kalau telinga antum antum kasih anting kira-kira gimana? Ada yang kurang malah antum tambah seorang mengatakan ada yang kurang dari diri antum. Dengan menambahnya itu dianggap ada suatu yang aneh. Tapi kalau perempuan tidak. Ini kata Allah. Jadi aturan perempuan terkait masalah cincin ini jauh lebih longgar. Perempuan boleh pakai cincin emas, boleh pakai cincin perak, boleh pakai cincin yang lain. Silahkan. Kemudian ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Adapun laki-laki, maka ketentuannya banyak aturannya. Pakai emas tidak boleh, pakai cincin atau batu yang sekarang masya Allah sedang uh, luar biasa kita lihat masya Allah Salat malam nggak pernah tapi musuh batu sampai jam 3. Musuh batu sampai jam 3. Tahan. Usuk. Usuk. Karena kalau tidak usuk bisa pecah atau <laughs> harus usuk dia. Nah, ini kita katakan, silahkan. Tapi pertama jauhi emas pengikatnya. Silahkan pakai perak. Sedangkan kalau pakai besi, kalau pakai besi masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Iya, ini termasuk lah bagi sebagian. Dan kita tidak bisa mencela kalau dia pakai besi e, pengikatnya. Kemudian juga dilarang memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Mau kanan dan kiri silahkan. Mau kanan dan kiri silahkan. Jadi boleh boleh kanan boleh kiri. Tapi tentunya yang paling abdul adalah adalah sebagai ulama mengatakan kanan. Walaupun Nabi SAW sendiri memakai pernah memakainya di, di tangan dengan kiri beliau alaihi salatu wassalam. Jadi silahkan pakai cincin. Namun satu hal yang ingin saya tegaskan di sini uh, merupakan satu faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahutaala terkait dengan istilah baju syuhrah. Baju syuhrah adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang asal hukumnya pakaiannya halal tapi dia pakai demi untuk menunjukkan satu perbedaan antara dia dengan kaum muslimin yang lain dengan tujuan berbangga-bangga. Ini mungkin titik yang jarang dipahami oleh setiap orang penggemar cincin. Di mana tatkala dia sholat, dia bangga di tangannya ada batu apa namanya? Batu aki dengan apa namanya? warna-warni. Dia sama seperti orang berpakaian, dia berpakaian halal pakaiannya, akan tapi tujuannya untuk membedakan dia antara kaum muslimin, untuk membanggakan diri di antara kaum muslimin. Kalau sampai ke titik ini, saya takut ini merupakan perkara yang dilarang oleh syariat. Kalau pakai cincin silahkan pakai cincin, tapi antum pakai cincin untuk bangga-bangga. Antum pakai cincin berganti-ganti setiap karena antum bukan penjual, tapi kalau penjual beda ya mungkin. Tapi antum pemilik yang antum setiap saat berganti. Ya akhi, semua yang antum keluarkan untuk kebutuhan hidup ini semuanya ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nabi kita yang mulia SAW satu, satu hari keluar dari rumah beliau di siang hari panas keluar. Kemudian Abu Bakar keluar juga. Abu Bakar bertanya ya Rasulullah, kenapa anda keluar di waktu siang seperti ini? Saya lapar, tidak ada apa, makanan apa-apa di di rumah. Abu Bakar mengatakan, Wallah, demi Allah ya Rasulullah, saya keluar juga karena lapar. Gak lama kemudian keluar Umar. Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar di waktu siang seperti ini? Kami berdua lapar. Loh, saya juga lapar. Tiga-tiganya lapar tidak ada makanan. Kemudian akhirnya mereka berkunjung ke rumah seorang sahabat bernama Abu Tayhan. Tatkala datang, langsung dia bahagia karena tamu yang datang adalah tamu istimewa. Maka dia ambilkan uh, kurma yang masih mentah, kurma yang sudah mengkal, kurma yang masih basah, kurma yang sudah kering. Karena dia punya kebun kurma di belakang rumahnya. Dia ambilkan berbagai macam jenisnya. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa tidak anda pilih salah satu di antara empat jenis ini? Sehingga kami bisa makan. Tidak, saya ingin supaya kalian memilih mana yang kalian suka. Kemudian uh, eh, Tehan mengatakan, tunggu ya Rasulullah. Maka dia pergi meninggalkan mereka. Kemudian dia bilang sama istrinya, ada tidak gandum di rumah? Ada. Ah, masak roti. Kemudian dia pergi ke kandang kambing ya, disembelih kambing, dibakar. Jadi sudah dapat kurma, dapat makanan apa? Kambing dengan gandum, dengan dengan roti, masya Allah. Kemudian selesai makan apa kata Nabi Sallam? Bahwasanya kalian di akhirat akan ditanya sampai dalam makanan yang kalian makan ini juga ada pertanggungjawaban. Ada seorang punya cincin sampai 100 cincin Insya masya Allah. Setiap jam berganti setiap jam setiap sholat saya lihat lain lain lagi cincinnya. Setiap sholat lihat lain lagi, setiap kali oh, masya Allah lain lagi. Oh, iya, saat gini-gini. Sholat lagi lain lagi, masya Allah. Apakah anda tidak yakin bahwasanya anda akan ditanya tentang semua harta ini? Hukum asalnya boleh, silakan Anda pakai. Kita pakai cincin itu bukan untuk berhias. Kalau untuk berhias, Anda sama seperti yang belakang tabir. Belakang tabir kita sebutkan tadi firman Allah, "Awaman fil hilya wa huwa fil mubin." Apakah sama orang yang ditumbuh besar dewasa dengan perhiasan dengan yang tidak? Tidak sama. Kalau antum pakai cincin untuk berhias, antum sama seperti ini belakang. Jadi pakai cincin sekarang pakai cincin. Sekarang pakai cincin, mungkin kalau beranggap sunnah ya sunnah, pakai satu selesai. Oh, ini ada lima jari pakai masya Allah. Sepuluh Ininya juga sudah pakai batu. Sudah saya takut kakinya juga bisa pakai juga. Luar biasa. Jadi intinya Puani, perhatikan ini. Hukum asal silakan tidak masalah. Anda pakai jin tidak masalah. Iya, pakai jin tidak masalah. Jadi intinya hukum asal tidak masalah untuk pakai jin, tapi aturan-aturan itu harus anda pelajari. Jangan sampai dengan menggunakan cincin eh, tersebut Anda melanggar aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita lihat sekarang sudah sampai ke tingkat berlebihan, sudah sampai ke tingkat berlebihan di mana-mana, di mana-mana. Kadang uang dari cincin yang dia punya di rumah itu milik dia yang hanya sekedar untuk digunakan itu sampai sekian juta, sampai sekian juta. Nah, ini, ini, ini perlu diperhatikan. Allah alam yang hukum asalnya tidak masalah hukum asal tidak masalah selama mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariat Allah alam. Ya, terakhir ya. Hukum BPJS. Ini saya kira juga hukumnya sudah jelas. Jadi selama tidak ada denda maka BPJS hukumnya halal. Ada yang nggak ada denda? Ada ya? Ada. Saya pemegang kartu BPJS. Saya pemegang kartu BPJS. Saya dapat dari kelurahan dikasih. Begitu saja. Udah oh, dapat. Alhamdulillah. Kantongi masuk rumah. Tidak ada pembayaran apa-apa. Karena dia ada beberapa bentuk BPJS yang dikeluarkan oleh pemerintah ada pegawai dan anggota polisian, ada yang mungkin dia dulu punya kartu jaminan kesehatan ya masyarakat sebut dengan Jamkesmas. Kedua-dua ini tidak ada sama sekali denda. Tapi yang e, mendaftar kemudian membayar setiap bulannya sekian, ah, ini yang bermasalah. Makanya tidak bisa kita katakan program BPJS semuanya adalah haram atau semuanya adalah halal diperinci yang yang antum pakai yang antum sekarang lakukan ini yang yang jenis yang mana kalau seandainya denda tadi sudah tidak ada dihilangkan oleh pemerintah maka hukum asalnya semuanya adalah halal ini kita berdoa semoga kiranya yang mendaftar ya, yang yang membayar setiap bulannya juga dihilangkan sistem ribanya ya sehingga akhirnya jaminan uh, untuk uh, perobatan dan kesehatan di masyarakat kita memang diperhatikan oleh pemerintah kita sebaik mungkin jadi intinya tidak bisa kita katakan semuanya haram dan tidak bisa kita katakan semuanya halal. Yang dua jenis yang saya sebutkan tadi halal, sedangkan yang satu itu yang masih bermasalah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.